Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd, kita lanjutkan bacaan terhadap kitab Syarah Lum'atul I'tiqad yang disyarah oleh Asy-Syaikh Al-'Allamah Shalih Al-Fauzan, hafizahullah taala wa ra'ah. Sekarang kita berada pada halaman 53 bagian bawah. Perhatikan baik-baik. Wa kullu bid'atin dhalalah Setiap perkara yang baru bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Kita lihat penjelasannya bawah itu, fa inna kullu muhdatsatin bid'ah. Maka sesungguhnya setiap perkara muhdats, perkara baru itu adalah bid'ah. Hadi kulliyatun amatun penting. Ini mencakup semuanya, umum. Enggak ada bid'ah hasanah itu enggak ada. Walaupun orang mengatakan bid'ah hasanah itu ada. Maulid Nabi bid'ah hasanah memperingati Isra Mi'raj bid'ah hasanah. Kita katakan tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. kul bid'atin dolalah. Umum atau enggak kul itu? Kul di dalam ilmu bahasa Arab memberikan pada umum wa kullu bid'atin dolalah. Paham ya? Setiap kebid'ahan sesat, tidak ada bid'ah hasanah. Paham belum? Ada buktinya Umar Khattab bikin bid'ah. Dulu ketika Rasulullah salat tarawih awal mulanya Nah barakallahu fiikum Rasulullah salat di masjid sekali dua kali. Setelah itu salat tarawihnya beliau di rumah. Kemudian Umar bin menghidupkan kembali bid'ah tersebut. Eh, sampai-sampai mengatakan nikmatul bid'ah hadhihi. Ya enggak sebaik-baik bid'ah yang ini menghidupkan kembali orang salat tarawih di masjid katanya. Kita katakan itu bid'ah secara bahasa. Paham ya? Karena saat itu di zaman Rasulullah pernah Rasulullah salatnya di masjid, salat tarawih Salat tarawih, tarawihnya ya di masjid. Kemudian kenapa beliau pindah salat di rumah? Karena khawatir nanti diwajibkan salat tarawih itu. Atau khawatir kalau orang itu menduga mengira salat tarawih itu wajib. Padahal salat tarawih hukumnya apa? Sunnah muakkadah itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi sunnah, nah jadi bid'ah itu enggak ada yang hasanah. Semua bid'ah sesat walaupun orang menganggap hasanah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Adapun orang yang mengatakan ada bid'ah hasanah berarti dia telah menuduh siapa? Rasulullah mengkhianati apa? Risalah. Karena kalau seandainya ada bid'ah hasanah, akan beliau sampaikan. Tapi ternyata beliau menyampaikan apa? Wa kullu bid'atin dolala. Setiap kebitan sesat. Paham ya? Kalian ngomong bid'ah sesat, bid'ah sesat. Haji aja naik pesawat kok katanya. Kata orang-orang itu. Orang-orang itu sebenarnya enggak punya hujah sudah, argumen habis. Karena enggak punya hujah, punya argumen, mereka bantah dari sisi akal-akalan. Kalian katanya bid'ah sesat dolalah di neraka. Lah memangnya kalian naik pesawat itu pesawat ada dalam Rasulullah? Enggak ada. Bid'ah. Kalian makan sendok dulu ada sendok dalam Rasulullah enggak ada. Bid'ah kata dia. Kalian naik mobil, mobil dulu sama Rasulullah ada enggak ada? Bid'ah juga. <laughs> Paham ya? Nah, barakallahu fiikum. Ini mereka. Mereka seperti itu. Jadi mereka itu memahaminya keliru. Kita katakan bid'ah secara bahasa enggak dibahas di hadis ini. Hadis ini membahas bid'ah secara apa? Secara syariat. Kullu ma uhditsa fid din min ghairi dalilin la min al-kitab la min as-sunnah yuradu bihi at-ta'abbud. Setiap perkara baru dalam agama yang tidak ada dalilnya dari Al-Qur'an, tidak pula dari as-sunnah yang diinginkan dengannya apa? Ta'abbud beribadah. Itu bid'ah. Kalau bid'ah secara bahasa kita enggak bahas. Kenapa enggak bahas? Ya kita hampir semuanya gunakan gitu loh ya HP, Android, jadul itu pun dulu ada teman Rasulullah. nggak ada bid'ah itu secara bahasa, tapi enggak bahas itu. Kalau bahas itu ya bagaimana? Antum dari Indonesia mau ke Mekah mau naik eh, haji naik onta. Paham ya? Kalau seandainya pesawat dengan berbeda karena bid'ah, kita katakan bid'ah secara bahasa itu nggak dibahas. Bebas, mau naik pesawat silahkan tafadhol. Paham ya? Karena orang-orang ahlu bid'ah wad itu ngayal mereka, ngayal memojokkan alusunah. Kalau gitu antum haji naik onta aja dari Indonesia katanya. Lah kenapa? Kalau naik pesawat bid'ah. <laughs> Lah kenapa bid'ah? Pesawat enggak ada teman Rasulullah. Paham ya? Berarti kalau naik sekarang naik pesawat bid'ah berarti. Dia gagal paham. Ingat-ingat gagal paham. Kenapa? Hadis ini membahas hadis apa? Bid'ah secara apa? Istilah. Secara bahasa kita enggak membahas karena secara bahasa banyak yang kita lakukan dan itu enggak masalah karena perkara dunia, pesawat, kereta api, kapal, sendok, Long musta'an. Nah, barakallahu fikum. Perhatikan baik-baik. Nah, kapal, pesawat, sendok, mobil itu zaman Rasulullah enggak ada semuanya. Paham ya? Nah, long musta'an. Kita lihat sini. Apa kata beliau? Kullu muhdatsatin fid din fa hiya bid'ah. setiap perkara baru dalam agama ini bid'ah. laisa hunaka muhdatsatun fid din hasanah. Dan di sana tidak ada perkara baru dalam agama hasanah bagus itu enggak ada. Ingat-ingat, enggak ada yang hasanah, enggak ada yang bagus. Aw bid'ah fiddin din hasanah atau bid'ah dalam agama dianggap bagus enggak ada. Kama yaqulu ahlud dalal sebagaimana diungkapkan orang-orang sesat, awal munkhadi'un bima yaqal atau orang-orang penipu dengan apa yang diucapkan inna hunaka bid'ah hasanah sesungguhnya di sana ada bid'ah hasanah katanya. Kita katakan enggak. Ad-dinu laisa fihi bid'ah hasanah abada. Agama itu tidak ada bid'ah hasanah selama-lamanya. Lah maulid Nabi bagaimana maulid Nabi? Ya bid'ah dalalah. Paham ya? Enggak ada sanad itu. Apa sanadnya coba bayangkan? Maulid Nabi bid'ah dalalah. Nah, barakallahu fikum. Tahlilan, tahlilan versi orang-orang awam. Eh, setelah 100 hari, setelah 7 hari, setelah 1000 hari, pasang batu nisan, tahlilan seperti bid'ah dalalah juga. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Jadi jangan sampai antum bingung ya. Enggak ada bid'ah hasanah itu enggak ada. Yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." Wa kullu bid'atin dalalah. Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya setiap muhdas perkara baru itu bid'ah dan setiap bid'ah sesat falladhi yaqul hunaka bid'atun hasanatun. Adapun orang yang mengatakan di sana ada bid'ah hasanah, dan barakallahu fikum yang ruddu ala Rasul SAW berarti dia membantah Rasulullah SAW. Bayangkan itu. Siapa yang berani membantah Rasulullah? Hati-hati. Kalau sudah menyelisih perintah Rasulullah, hati-hati. Ancamannya berat. Apa ancamannya? Fitnah, bala, petaka, bencana, adab yang pedih bagi orang-orang yang menyelisih apa? Yang menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi Mana dalilnya? dari ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hendaknya orang-orang yang menyelisih perintah Rasulullah itu berhati-hati. Kenapa berhati-hati? Akan ditimpa padanya musibah, bala, petaka, bencana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 Datang al-haq dia malah mencari yang lain. Mencari jalannya selain jalan kaum mukminin. Apa kata Allah taala? Allah taala berpaling. Sebagaimana dia berpaling juga dan Allah taala tampakkan orang tadi ke dalam neraka jahanam waliyadzubillah sejelek-jelek tempat kembali. Hati-hati. Jangan sampai kita menolak berpaling dari apa? Dalil. Karena berpaling dari dalil sumber kesesatan. Wa man faraqad dalil dhalla an sabil. Dan barang siapa yang menyisakan diri dari dalil, sungguh dia telah tersesat dari jalan yang lurus. Yaqul Rasul kullu muhdatsin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rasulullah mengatakan setiap perkara muhdats, perkara baru adalah bid'ah dan setiap perkara bid'ah adalah sesat. Cukup sebenarnya barakallahu fikum untuk membantah mereka, tapi orang-orang akal akalaniun yang mereka standarnya akal itu sulit dinasihati sulit sekali. Mereka mainnya akal, jidal, perdebatan. Kalau udah masuk pintu perdebatan, antum nggak mampu, nggak sanggup melayani, jangan dilayani. Bukan karena kita kalah, tapi untuk menyelamatkan hati kita. Hati kita ini lemah, al-qulubud dha'ifah wasubaba khattafah. Apa khattafah? Menyambar-nyambar. Hati-hati kita ini lemah, subaba khattafah, menyambar-nyambar. Hati-hati para fikum. Naam. Kemudian juga Rasulullah mengatakan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abi Umamah Sudabil Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu, "Ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaih illa utul jadal." Tidaklah kaum itu tersesat tersesat yang semula berada di atas petunjuk melainkan apa? Illa utul jadal, melainkan didatangi dari pintu perdebatan. Debat kalah, bingung, stres. Akhirnya yang benar itu anak atau dia ya? Bingung. Setelah bingung, ngurung diri di rumah berapa hari? 40 hari keluar dari kamar ngaku Imam Mahdi. Allahul musta'an. Nah, barakallahu fikum. Kemarin ada ikhwah, ada salah satu ikhwah sini, eh, orang awam rumahnya dekat situ. Barakallahu fikum. Anak tanya siapa namanya? Eh, imam siapa namanya itu? Siapa? Imam siapa? Pokoknya imam siapa? Anak bilang Imam Mahdi. Oh, bukan. <laughs> Ada imam siapa? Ada tambahannya itu ya. Nah, namanya imam siapa itu? Ada ikhwah itu ya. Nah, sana itu ya semoga Allah memberikan hidayah kepada beliau ya. Nah, kadang ke sini orangnya. Nah, Allah musta'an. Naam. Ya petinya masih peti nasional atau sana NU atau Ulama. Amin nanti ini semoga dapat hidayah kita aja. Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini barakallahu fiikum. Naam kata beliau wa hadza yaqul ini malah mengatakan hunaka bid'ah hasanah. Di sana ada bid'ah-bid'ah yang bagus. Mahya bidalalah, bukan bid'ah sesat katanya. Hada minal muhadah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falaisa hunaka fid din bid'atun hasanah abada. Ini termasuk bentuk apa? Penentangan terhadap Rasulullah, permusuhan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di sana bid'ah di dalam agama ini yang bagus, enggak ada. Faqulul bid'ah dalal. Setiap atau semua perkara bid'ah sesat hadal haditsu aslun azimun ruddu ala kulli mubtadi'in yuhassinul bid'a linnas. Hadis ini adalah sumber yang paling besar, argumen yang paling besar membantah setiap mubtadi', setiap pelaku bid'ah yang menganggap bagus bid'ah-bid'ah yang ada ya di hadapan manusia. Hati-hati. Kenapa demikian? Karena pelaku bid'ah itu sulit untuk tobat. Sulit untuk tobat. Kalau udah pelaku bid'ah sulit, dinasihati sulit, nolak, bangkang, ngayal itu jelas. Kalau udah pelaku bid'ah. Paham ya? Kenapa? Karena menganggap bid'ah itu apa kemarin? Ibadah. Anak yakin itu. Coba dengar bertanya. Menganggap perkara bid'ah itu ibadah. Kalau sudah menganggap perkara ibadah, perkara bid'ah itu ibadah, sulit untuk tobat. Berbeda dengan pelaku apa kemarin? Pelaku maksiat. Kalau pelaku maksiat tidak ada yang menganggap maksiat itu ibadah. Paham ya? Antum datangi orang yang suka judi itu, Pak, judi itu haram, Pak. Ada nggak mereka katakan, "Oh, ini judi ibadah nih." Mau kalau menang kita bilang alhamdulillah. Kalau kalah bilang Bilang apa? Astagfirullah katanya. Allah musta'an. Kita katakan enggak benar. Oleh karena itu pelaku maksiat lebih apa? Lebih cepat tobat daripada pelaku bid'ah gitu loh. Paham ya? Itu perlu dijadikan tolak ukur gitu ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Yaqul mengatakan innaha khairun. Eh, bid'ah hasanah itu bagus. Bid'ah itu bagus. Wa innaha fiha ajrun. Dalamnya juga ada pahala. Eh, wa fiha tansyitun 'alal ibadah. Di dalamnya ada apa? Tansyit Menyenangati orang ibadah katanya. Wa fiha wa di dalamnya ada ini ada itu. Ingat-ingat. Antum ketika melihat orang tahlilan dengan ritual bid'ah seperti itu, paham ya? Dengan antum duduk di sebelahnya mencabut bulu ketiak jauh lebih baik. Ha? Daripada apa? Daripada melihat orang yang tahlilan dengan ritual seperti itu. Kenapa? Tahlilan model seperti itu kan bid'ah. Enggak ada tuntunannya, tapi mencabut bulu ketiak sunnah atau enggak? Sunnah. Paham ya? Nah, tapi ingat ya, Maksudnya itu perbandingan itu bukan disuruh aku nyoba enggak. Perbandingan itu maksudnya kalau dilihat bagus mana. Ini yang dibacakan sama la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah itu. Bagus yang dibaca bagus. Cuman ritualnya yang dia lakukan itu seribu kali, lima ribu kali setiap malam Jumat Kliwon bid'ah. Tapi antum mencabut bulu ketiak sunnah. Paham ya? Nah barakallahu fikum, bukan berarti nyuruh antum nyabut bulu ketiak di depan mereka, nanti kena pukulan nanti. Paham ya? Allah musta'an. Naam. Ini sekedar perbandingan yang perlu diperhatikan. Naam. Kita selesaikan dikit lagi ya. Nakul kita katakan al bid'ah laisa fiha khair. Kebitaan-kebitaan itu enggak ada yang bagus. walai fiha ajrun, tidak ada di dalamnya pahala. Kulluha dhalalah, semua sesat, semuanya sesat, wa kullu syarrun, semuanya jelek Yaqulullah azza wa jalla telah mengatakan Wa kulluha mardudatun ala ashabiha. Semuanya tertolak dibalikkan kepada pelakunya. Kafana nama ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fihi al-khair wal kifayah. Cukup bagi kita apa yang datang dibawa oleh Rasulullah SAW cukup pada kebaikan dan cukup bagi kita semuanya. Allah Ta'ala Allah telah berfirman, Al-yawma akmal tulaqum dinakum. Pada hari ini telah kesempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau agama itu sudah sempurna, perlu penambahan enggak? Enggak perlu penambahan, perlu pengurangan? Enggak perlu pengurangan, perlu perpaduan? Enggak perlu perpaduan, jangan bikin Islam terpadu. Paham ya? SDIT, sekolah dasar Islam terpadu. Paham ya? SMPIT, ha? Eh, Islam terpadu. TKIT, ha? TTTT semuanya hati-hati. Paham ya? Jangan membuat Islam dipadukan dengan apa? Ilmu dunia rusak. Dunia itu yang lihat jadi gitu loh. Paham ya? Lihat langsung bisa tahu IPA, IPS, Eh, eh, kemudian apa lagi? Biologi, fisika, geografi, lihat aja. Wah, selesai. Tapi kalau ilmu Al-Qur'an sunnah harus dipelajari. Naam. Jangan dipadukan agama Islam dengan yang lainnya. Cukup Al-Qur'an sunnah. Ma tuwfiya Rasulullah sallallahu illa ma tuwfiya Rasulullah sallallahu illa waqad Allah bihi dinna. Tidaklah Rasulullah SAW meninggal dunia, tidaklah beliau meninggal dunia kecuali Allah Taala telah sempurnakan agama ini, agama Islam. Faman za'a yuridu an yuhaddis yuridu an yuhdis ziyadatan ba'da Rasul sallallahu maka barang siapa yang datang ingin membuat perkara baru, nambah-nambahi, tambahan setelah Rasulullah meninggal, fa innahu nam yattahim rabbahu bil kadzib Berarti dia nuduh menuduh Rabbnya dusta. Karena Allah Taala sudah mengatakan apa? Agama Islam sempurna. Lah kok dia bawa tambahan, berarti dia nuduh nuduh apa? Nuduh Allah Taala itu dusta. Buktinya harus ada tambahan. Paham belum? Jadi jangan sampai kita menambah-nambahi perkara yang sudah sempurna. Ingat kalam siapa yang menukilkan berkali-kali itu? Kalamnya siapa? Kalamnya Malik bin Anas Imam Darul Hijrah Abu Abdullah. Eh, apa kata beliau? Manik tada'a fil islami bid'atan ya roha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah li Allah ta'ala yakul al yauma akmaltu lakum dinakum fama lam yakun yawma idin dinan fala yakunu al yawma dinan apa artinya? Barang siapa membuat perkara baru dalam agama ini, perkara bid'ah kemudian dia mandang bagus. Perkara bid'ah dia pandang bagus ini bagus, indah, nah, seperti ini. Maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah itu mengkhianati risalah. Karena Allah Taala sudah mengatakan apa? Al-yauma al-yauma akmaltu lakum dinakum. Maka semua perkara yang di saat itu zaman Rasulullah bukan bagian agama, maka pada hari ini pula bukan termasuk agama. Tegas memalik bin Anas. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi dikit lagi. Ya Allah Ta'ala al-yawma akmaltu lakum dinakum fa yudhifu ila din syai'an min indih. Hadza mukadzibun lillahi azza wa Maka menyandarkan dalam agama ini sesuatu dari sisi dia, dari kantong dia, bukan dari dalil, maka telah mendustakan terhadap Allah Subhanahu wa taala, mendustakan apa? Ayat Allah Subhanahu wa taala. Au muttahim lirrasul bil kitman atau dia menuduh Rasulullah SAW bil kitman menyembunyikan ilmu. Anallah anzala alaihi adil umur allati yaraha hadzal mubtadi' menyembunyikan bahwasanya Allah Taala telah menurunkan perkara-perkara ini yang apa? Yang pelaku bid'ah memandang bagus. War Rasul maha walam lam yubayyinha li ummati. Paham ya? Mereka menuduh Rasulullah itu menyembunyikannya dan tidak menjelaskan kepada umatnya. Jadi yang paling selamat adalah apa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jejaknya para salaf itu kunci keselamatan sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmatullahi. alaih dinukilkan dalam Fathul Bari apa kata beliau? Man na'am barakallahu fikum apa itu kata beliau? Orang yang bahagia itu fasaidu man tamassaka bima kana alaihi salaf wastalaba ma ahdatsahu ma ahdatsahu al khalaf. Maka orang yang bahagia adalah orang yang berpegang teguh dengan jejaknya para salaf dan apa? dan meninggalkan perkara-perkara baru yang bikin orang belakangan. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.